pada tempatnya. Itulah adil. Dan adil tidak harus adanya kesamaan dalam pembagian. Kita berikan contoh harta warisan misalnya. Untuk laki-laki mendapatkan dua kali lipat daripada perempuan. Lizakari mitlu hadzil unsayain. Ada dalam Islam di sini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bahwasanya perempuan mendapatkan separuh dari bagian laki-laki. Ini namanya keadilan. Karena meletakkan pada tempatnya. Jikalau disamaratakan dalam perkara ini maka ini bukan adil. Nah, ini pengertian al-adl. Wadu syai fi maudhihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pencurian misalnya adanya potong tangan. Nah, di potong tangan bagi yang mencuri yang sudah mencapai batasan rub'id dinar nilai sekarang sekitar 300 ribu rupiah dia sudah berhak untuk dipotong tangannya oleh itu tatkala Usamah bin Zaid hendak memberikan syafaat kepada imra'ah mahzumiyah allati sarakat kepada perempuan yang mencuri itu mahzumiyah maka Rasulullah SAW mintakan atas fi haddin min Apakah engkau hendak memberikan syafaat di dalam batasan dari batasan Allah SWT jadi hudud sehingga tetap imra'ah mahzumiyah tersebut dipotong tangannya ya keadilan dan setelah itu perempuan tersebut bertambah kebaikan-kebaikannya dan islah yaitu mendamaikan di antara dua kelompok yang bertikai adalah perkara yang baik. Namun sekali lagi jika lo satu di antara keduanya itu terjadi kesalahan, maka yang salah itu tetap diberikan hukuman. Karena banyak permasalahan yang diadukan kepada kudoh para hakim. Para hakim tersebut berupaya untuk mendamaikan walaupun harus menghilangkan kebenaran yang ada dalam nah, satu kelompok ataupun satu individu dengan menghilangkan nah, satu kelompok tersebut dan menetapkan ada yang lain. yang demikian tidak diperkenankan. Nah, illa ayat nazal kecuali kalau dirinya itu betul lam jadi mengalah tanazal anasihi pada dirinya sendiri dan dalil yang menunjukkan adanya islah banyak sekali dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dalam surah An-Nisa sering kita sebutkan ayat 128 sekitar itu la khaira fi katsirin min najwahum tidak ada kebaikan kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahi minan nas kecuali ia merintahkan untuk sedekah memerintahkan kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Perhatikan jangan sampai sampai perhatikan. Latihan nulis semua nulis sibuk sendiri. Wa may yaf'al dzalika batigha amradatillah sawfa nutihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang melakukan hal itu untuk mengharapkan keridhaan Allah, maka kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Eh, ini mendamaikan di antara manusia. Kita lihat hadis Sahal bin Sa'ad Sa'idi ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, "Anna ahla Quba iktatalu hatta taramau bil hijarah." Fa'ukhbiran Nabi SAW bahwasanya ahli Quba itu mereka enam bertikai Iqtatalu hatta taramu bi ahijarah sampai mereka itu saling melempar batu. Taramu bil hijarah. Fa akhbara Nabi saw maka diberitahu hal ini kepada Rasulullah saw. Maka Rasulullah menyatakan Ilhabu bina nusrih bayinahum Pergilah kalian bersama kami untuk mendamaikan mereka. Coba ini ahlu Kuba yang bertikai, berselisih sampai saling lempar batu. Maka Rasulullah SAW berupaya untuk mendamaikan di antara mereka-mereka yang berselisih. Hadis Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Rasulullah mengatakan kepada Hasan bin Ali bin Talib inna ibni hada sayyid anallahu ayuslih bihi baina fi'atain azimatain inna ibni hala sayyid sesungguhnya anak saya ini adalah sayyid pimpinan dan ayuslih yuslih bihi baina fi'atain azimatain mudah-mudahan Allah dengannya itu bisa mendamaikan di antara dua kelompok yang besar maka Abu Bakar setelah itu memberitahu terjadi peperangan yang dahsyat antara penduduk Irak dengan penduduk Syam dalam kurun waktu yang lama. Nah, kurun waktu yang sangat lama. Ini kelompoknya Hasan dan kelompoknya siapa? Muawiyah. Akhirnya Hasan bin Abi Thalib mengalah dan pimpinan tetap dipegang oleh Muawiyah. Namun begitu Muawiyah nanti meninggal dunia, maka pimpinan pindah ke Hasan bin Ali bin Thalib. <coughs> Qadra Allah ma syaa fa'al. Al-Hasan tuwfiya qabla Muawiyah. Dan takdir Allah SWT Allah kehendaki bahwasanya Al-Hasan ini meninggal lebih dulu daripada Muawiyah sehingga tidak jadi menjabat sebagai pimpinan. Abasyah kita lihat dari Hasan bin Ali bin Thalib mengalah dan memberikan kekuasaan kepada Muawiyah secara total dan itulah tidak terus berlanjut sehingga darah-darah kaum muslimin teralirkan. Kalau seandainya nanti Terus berperang bagaimana keadaan? Padahal penduduk Arab nah, waktu itu dan juga penduduk Syam mereka adalah orang-orang yang beragama Islam. Dengan malah tersebut menjadikan perdamaian dan ini juga dicela oleh orang Syiah bahwasanya Muawiyah memanggil apa, apa mengambil mengambil kekuasaan dengan paksa padahal tidak demikian itulah Hasan mengalah demikian pula telah terjadi syiqaq wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan bainahuma jadi kalau terjadi percocokan antara suami istri, maka hendaknya mereka itu mengutus hakim dari pihak laki-laki dan hakim dari pihak perempuan untuk mendamaikan di antara keduanya. Wa ini imra'atun khafat min bahliha nushuzan ay iradan fala junaha alayhi ma yusliha bainahuma sulha was sulhu khair wa hudratil anfusus suh Wa in tusinu taku fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Dalam surah Nisa juga wa ini imra'atun khafat min ba'liha. Nah. lo ya, perempuan itu dikhawatirkan nanti nusus atau berpaling dari suaminya. Nususan iradun fala farajuna halimah ma yusliha sulha. Maka tidak mengapa Oh, untuk mendamaikan di antara keduanya. Wasulhu khair. Dan berdamai itu lebih baik antara suami istri tadi. Walaupun mungkin terkadang istri nah mengalah mungkin tidak mendapatkan sebagian haknya. Tapi ini islah itu kebaikan. Sebab kalau sampai terjadi perceraian antara suami istri maka ah, kita mengetahui iblis meletakkan mahkota kepada syaitan yang telah berhasil menceraikan di antara suami istri tersebut. Ini kebanggaan tersendiri bagi syaitan karena mendapatkan mahkota dari iblis, mahkota dari iblis. Dengan itu, anda akan lihat bagaimana nasib anak-anaknya terlantar. Nah, terlantar Sebagian wanita tidak mau mengalah dalam masalah ini. Pokoknya kemauan harus diikuti. demikian keliru. Kenapa demikian? Karena wanita itu seandainya orang tua meminta demikian dan suami meminta demikian, yang didahulukan yang mana? Yang suami. Jadi misalnya orang tua menetapkan untuk tinggal di Jogja bersama ini apa orang tuanya. Suami menetapkan untuk tinggal di Kalimantan. Ikut mana sekarang? Ikut suaminya. Nah, ikut suaminya. Lalu kuntu ahad dan dan li ahad, la amartu imra'ah Antasjid li zawjiha. Kalau seandainya bolehnya seorang itu sujud kepada yang lain, jadi manusia sujud kepada yang lainnya, sungguh aku perintahkan wanita, jadi perempuan untuk sujud kepada suaminya. Jadi kalau seandainya boleh, maka wanita sujud kepada suaminya. Yang menunjukkan bagaimana besarnya nah, keberadaan sang suami. Baik. Kita lihat juga hadis umi Kulsum lam asma ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syai' illa fi thalath. Aku tidak mendengar Rasulullah SAW memberikan rukshoh dalam perkara kecuali dalam tiga hal: al-harb, wa islah bainan nas, wa hadithu ar-rajul, imra'atah, wa hadithul mar'ah, zau, nah, mayish, jaha Aku tidak mendengar Rasulullah SAW memberikan keringanan memberikan keringanan dalam suatu perkara kecuali dalam tiga hal. Yang pertama adalah ketika perang. Ya, kedustaan dalam perang tidak mengapa. Al-harb khada'ah. Perang itu adalah tipuan. Rasulullah SAW ketika hendak perang, misalnya merangi daerah utara. Bagaimana beliau arahkan pasukan? Beliau arahkan pasukan ke selatan. Nah, arahkan ke selatan. Supaya mereka tidak siap, kemudian saya itu belok. Hakala. Ini teori perang. Al-harb khoda. Maka Ustaz bin Zaid membuat nah bagaimana taktik. Jadi pasukan terdepan itu banyak. Kemudian belakang mulai mengecil, mengecil, mengecil, mengecil, mengecil sampai belakang itu sedikit pasukannya. Karena di Arab itu banyak debu-debu. Begitu melihat barisan depan itu besar, nah banyak jumlahnya, kemudian terlihat sampai belakang debu-debunya. Sampai debu-debunya saya belakang. Dikira belakang pun juga banyak pasukannya. Sehingga mereka ketakutan. Wah oh, ini dari kejauhan debunya sampai jauh sana. Nah, sampai jauh sana. Padahal itu bagian depan saja. Yang besar belakangnya sedikit. Nah, itu teori perang. Dibentuk khadah. Wa islahu bainan nas, mendamaikan di antara manusia. Nah, dan juga pembicaraan lagi kepada istrinya dan juga pembicaraan istri kepada suaminya. Namun ini ada perselisihan bagian terakhir ini berkaitan dengan jadi misalnya seorang istri mengatakan kepada ibunya ibunya sendiri. Jadi ibunya mengatakan kepada ini anak yang perempuan, kamu ini dikasih tiap bulan berapa berapa ratus ribu untuk mencukupi nah, dirimu dan anak-anakmu. Dan sama suaminya hanya dikasih mungkin tiga ratus ribu. Kemudian yang mengatakan, ya pokoknya nah, adalah 500 ribu misalnya. 500 ribu ada ya bulannya. Sebagian ulama membolehkan dalam perkara ini. Nah, sebagian mengatakan tidak boleh. Tidak boleh dalam permasalahan seperti ini. Ini berkaitan dengan hadis terakhir tadi. Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, Ikhwani Azan jazakumullah Ini islah bainan nas Dan kita lihat juga dalam surah Al-Hujurat ayat Sepuluh. Wa in ta'ifatan minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Jadi kalau ada dua kelompok dari kaum minin ya mereka bertikai bertikai berperang maka damaikan di antara dua kelompok tersebut. Fa in bawat ihdahuma al-ukhra faqadul ladzi tabghi. Maka lo satu kelompok itu berlaku aniaya, aniaya kepada yang lain, maka perangilah yang berlaku aniaya. Coba di sini disuruh merangi yang berlaku aniaya. Nah, Fa'imbat ihdah al-ukhra faqalul lati tabi hatta tafi'a ila amrillah. Sampai mereka itu lam kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl. Nah, wa aqsitu. Innallaha bil muqsitin. Jadi kalau mereka sudah menunaikan menyerahkan perkaranya kepada Allah SWT maka damaikan di antara mereka itu dengan adil jadi misalnya dua kabilah yang berperang kabilah yang A ini nah di antara orangnya itu ada yang membunuh dari kabilah B Bagaimana caranya untuk mendamaikan? Nah, mendamaikan dari pembunuh ini membayar nah, diat, membayar diat. Nah, atau dibunuh bagi yang apa ini pembunuh dari bagian nah bagian sini dibunuh. Atau kalau ini ridho dengan membayar diat, berapa diatnya? 100 ekor unta. Jadi bayarkan. Maka terjadi perdamaian. Ini namanya adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berlaku adil. Ini bentuk keadilan. Jadi bukan langsung pokoknya kamu harus mengalah. Nah, ini misalnya mengatakan kepada kelompok bidarik harus Nah, kalau tidak ini kamu saya perangi. Nah, misalnya ini bagi pemimpin ini tidak berlaku adil. Jadi harus diarahkan misalnya bagaimana. Nah, kalian meminta untuk dibunuh. Kalau nah kita mengharapkan sudahlah kalian meminta tebusan saja. Nah, minta tebusan saja. Diarahkan diat dengan membayar 100 ekor unta. Nah, dan itu akan terjadi perdamaian. Nah. ini inilah berkaitan dengan ta'dil baina itsnain sedekah. Walaupun terkadang orang-orang yang berusaha untuk mendamaikan kadang malah dituduh, ya enggak? Dituduh berpihak ke sana, ini ini menuduhnya pihak berpihak ke sini, ini mengatakan berpihak ke sini. Nah, kadang malah disalahkan. Nah, kadang malah disalahkan. Tapi itulah namanya enam keadilan tetap ditegakkan dan berupaya untuk menjelaskan dengan sebenarnya sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan dari mereka. Baik. Kita sampaikan pada pagi hari ini untuk talqin yang diambil mungkin kapan? Eh? Mungkin kita ambil 20 orang aja 20 orang Dalam tempo sebulan Ini ganti lagi 20 orang lagi Nah sebulan lagi ganti lagi begitu Atau 10 orang dulu 10 orang 10 orang Jadi saya hanya tinggal mendengarkan saja Berbagi bacaan Kalian baca kita Yang mendengarkan ini akan lebih lebih bagus. Sebenarnya hasilnya lebih bagus Jadi berat talkin. Kalau talkin kadang hanya begini aja, lambenya, eh, bibirnya, <laughs> bibirnya hanya gerakan tapi tidak mikir. Tapi kalau dengan kalian baca, kemudian ada kesalahan kita betulkan, itu akan lebih berpikir. Nah, sudah ditulis setiap sepuluh 10. Sesuai kelompok ini aja. Ya, ada di sini diambil. Yang pertama, 6 sepuluh dulu. Dalam tempo mungkin sebulan setelah itu ganti. Atau siapa yang lebih duluan? Hah? Kemudian nanti royokan nanti. Ini royokan. Udah, ambil pengurusnya dulu. Nah, pengurusnya dulu. sepuluh orang. Nanti ditulis sama Abdul Wahid 10 6 dalam tempo sebulan ini nanti setelah itu ganti sepuluh lagi sepuluh lagi nah. jadi supaya hasilnya maksimal nah. baik nah.